Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Para pendengar Radio Hang FM Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudaraku berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti program kajian Islam yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaannya dan bagaimana cara melakukannya. Dakwah ilallah atau dakwah kepada agama Allah adalah salah satu ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah lagi yang lebih baik perkataannya selain daripada seseorang da'a ilallah mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala lalu dia beramal saleh wa amila salihan wa qala innani minal muslimin dan menyatakan bahwa saya termasuk seorang muslim, seorang hamba yang berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amal yang sangat utama. Dan umat Islam menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada umat manusia karena sifat ini yaitu mereka menegakkan ad-da'wah ilallah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia kamu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara mungkar dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang membuat umat ini umat yang terbaik adalah mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini merupakan salah satu di antara bentuk dakwah ilallah. Dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah kepada agama Allah ini juga masuk dalam kategori nasihat nushulillah menyampaikan dan memberikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Yaitu nasihat lillah wali li kitabihi wa li rasulihi wa aimmatil muslimina wa ammatihim. Nasihat kepada segenap kaum muslimin dan dakwah kepada agama Allah salah satu bentuk nasihat kepada segenap kaum muslimin dan dakwah kepada agama Allah ini merupakan tugas mulia para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia tidak ada tugas yang lebih mulia selain daripada mengajak manusia kepada agama Allah wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira salah satu tugas yang diembankan diamanatkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah da'iyan ilallahi bi'idnihi sebagai dai kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya wasirajan munira dan sebagai pelita yang menerangi yang menerangi kehidupan manusia. Jadi dakwah kepada agama Allah ini memiliki kedudukan yang sangat utama dan merupakan tugas yang sangat mulia yang dilakukan oleh seorang insan. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan tugas utama ini. Setiap mukmin pada hakikatnya adalah seorang dai kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia sadari, suka atau tidak suka, seorang mukmin itu menjadi sorotan bagi manusia-manusia lainnya. Sosoknya di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya adalah bentuk dakwah Orang-orang akan melihat tindak tanduknya, perbuatannya, akhlaknya, dan itu menjadi dakwah kepada umat manusia. Dia menjadi contoh, dia menjadi ukuran bagi manusia-manusia lainnya. Maka dakwah di sini boleh kita artikan secara khusus, yaitu mengajari manusia agama Allah halal dan haram, kewajiban-kewajiban yang mesti mereka kerjakan, dan larangan-larangan yang mesti mereka jauhi. Dan juga dakwah secara umum, yaitu setiap muslim adalah dai kepada agama Allah. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat itu menjadi sorotan apapun yang dia lakukan itu menjadi barometer dan ukuran bagi Islam. Kita lihat umat-umat yang lainnya menilai Islam dari kaum muslimin, bukan dari Islamnya. Karena mereka tidak mengenal Islam, tapi mereka mengenal muslim. Orang-orang yang memeluk Islam. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa kita ini adalah dai kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang justru yasudduna an sabilillah menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita semua kepada setiap muslim agar senantiasa menjaga segala tindak tanduk kita. Al-Muslim man al muslimuna min lisanihi wa Muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya adalah muslim yang menjaga dirinya, menjaga tangannya, menjaga lisannya dari mengganggu sesama kaum muslimin. Dan juga Eh, terhadap sesama manusia. Para pendengar radio Hang FM Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan targhib yaitu motivasi kepada kita semua agar bangkit dan punya semangat untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi mengatakan, "Man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Demikian pula Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a <clears throat> Barang siapa yang men menyontohkan, meneladankan suatu kebaikan maka baginya pahala kebaikan yang dikerjakannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya yang me melakukan kebaikan yang dilakukannya, yang menirunya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Salah satu di antara amal jariah yang akan terus mengalirkan pahala bagi seorang hamba walaupun dia sudah berada di alam kubur akan tetapi kebaikan-kebaikannya terus berjalan terus ada di atas muka bumi ini maka salah satu karya yang sangat agung yang ditinggalkan oleh seorang hamba adalah dakwahnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala maka janganlah kita berat langkah untuk ikut berpartisipasi di dalam dakwah bagaimanapun bentuk partisipasi kita karena itu juga merupakan bentuk ad-dakwah ilallah karena setiap orang diberi potensi dan kemampuan yang berbeda-beda inna sa'yakum lasyatta sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda ada yang bisa berbicara dan ada yang tidak mampu berbicara tapi kedua-duanya juga dapat berperan di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ad-dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan bisa juga dilakukan dengan perbuatan. Ad-dakwah bil hal, ad-dakwah bil lisan dan ad bil hal yaitu dengan perbuatan kita. Kita menyontohkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat itu juga merupakan bentuk ad-da'wah ilallah. Bahkan kalau kita lihat tersebarnya Islam di Nusantara di Indonesia salah satunya dibawa oleh para pedagang. Selain mereka berdagang, mereka juga berdakwah mereka bukan sengaja untuk berceramah tapi mereka menunjukkan akhlak yang utama akhlak yang mulia di dalam berniaga mereka adalah pedagang-pedagang yang jujur sehingga manusia tertarik dengan mereka bukan hanya tertarik dengan barang dagangannya saja tapi tertarik lebih tertarik kepada akhlak yang mereka tunjukkan sehingga satu demi satu manusia mengikuti agama yang mereka anut mulailah manusia-manusia yang ada di Nusantara ini mengenal Islam <clears throat> seorang demi seorang yang dulunya Islam tidak dikenal di Nusantara ini pada akhirnya menjadi agama mayoritas. Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara ini. Nah, ini salah satunya adalah dengan ad-dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Menyontohkan Islam di dalam kehidupan. Karena Islam ini perlu dipertontonkan, perlu ditunjukkan, bukan hanya dibicarakan. Karena banyak orang-orang sekarang membicarakan Islam, tapi sedikit orang-orang yang mempertontonkan Islam, sehingga manusia tidak dapat melihat apa itu Islam. Mereka mungkin sudah letih mendengar tentang Islam tapi yang mereka inginkan adalah melihat bagaimana Islam itu. Maka jangan lupa ad-dakwah bil hal termasuk salah satu bentuk dakwah yang sangat penting bahkan sangat menentukan. Dan inilah yang dulu dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain berdakwah dengan lisan beliau, mengumpulkan orang-orang musyrik, mengajak mereka kepada at-tauhid, mengajak mereka kepada nilai-nilai kebaikan. Beliau juga berdakwah melalui perbuatan, menyontohkan bagaimana arti sebuah kejujuran, bagaimana arti sebuah amanat, mengemban amanat. Sehingga meskipun orang-orang musyrik ini tidak suka kepada dakwah yang beliau sampaikan, namun mereka tetap mengakui keluhuran dan ketinggian akhlak yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka masih mempercayakan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menerima titipan barang-barang berharga milik orang-orang Quraisy yang memusuhi beliau. Sehingga ketika beliau akan berhijrah ke Madinah, beliau menitipkan amanah itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah suatu pemandangan yang sangat kontras. Satu sisi mereka membenci bahkan memusuhi Nabi, bahkan berniat untuk membunuh Nabi tapi dari sisi yang lain mereka mempercayakan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka musuhi dakwahnya. Jadi ad-dakwah bilhal merupakan salah satu bentuk dakwah yang bisa kita lakukan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan banyaknya manusia sekarang ini yang masuk ke dalam Islam itu masuk melalui ad-dakwah bilhal bukan dakwah bil lisan. Maka siapapun dari manapun kita berada, apapun latar belakang sosial kita, apapun strata pendidikan kita, sebenarnya kita bisa ikut berpartisipasi di dalam dakwah kepada agama Allah. Dan itu merupakan salah satu uh, amal amal jariah, amal soleh yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita lakukan yaitu kita memberikan partisipasi kita ikut berperan di dalam dakwah. Ya banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Sebagai apapun kita, kita bisa ikut berperan di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa bicara, tidak masalah. Kita bisa memberikan peran dan memberikan jasa dan karya, menorehkan karya di dalam dakwah kepada agama Allah ini dalam bentuk yang lain. Di samping itu kita bisa juga berdakwah melalui harta kita. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah di awal-awal dakwah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya yang mengorbankan harta benda mereka untuk dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Karena ad-dakwah kepada Allah, ad-dakwah ilallah ini juga perlu biaya. Ini juga perlu modal untuk menjalankannya. Maka kita yang memiliki harta tapi kita tidak dapat mungkin berbicara kita dapat berpartisipasi di dalam dakwah kepada agama Allah ini melalui harta yang kita miliki. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kita itu memang untuk disalurkan kepada jalannya. Dan kita adalah sebagai salurannya. Maka jadilah kita seperti pipa. Pipa itu tidak pernah mengklaim bahwa air yang lewat padanya itu sebagai miliknya. Dia cuma menyalurkan saja. Nah, seperti itulah kita. Kita hanya menyalurkan titipan Allah ini kepada jalannya. Maka salurkanlah, gunakanlah, manfaatkanlah harta titipan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah untuk ad-da'wah ilallah. Ini salah satu peran kita, partisipasi kita di dalam ad-da'wah. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, itu tidak menghalangi kita untuk ikut di dalam ad-da'wah ilallah. Dan kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah lagi yang lebih baik perkataannya selain daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan motivasi agar kita semua tergerak ikut berperan di dalam dakwah. Waman sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menyontohkan satu kebaikan, maka baginya pahala kebaikan yang dikerjakannya dan orang-orang yang mengikutinya. Mandalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyentuhkan ataupun menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Misalnya kita mengarahkan manusia kepada majelis ilmu, ya banyak sekarang ini manusia-manusia yang tidak mengenal majelis ilmu. Kalau kita adakan konser musik mungkin banyak peminatnya. Tapi kalau kita adakan tablik akbar ataupun majelis ilmu sedikit peminatnya. Tidak membludak seperti kalau kita mengadakan event-event lainnya. Maka kita lihat sekarang ini kesadaran manusia terhadap majelis ilmu itu masih kurang, minim. Itu berbeda jauh dengan pemandangan para salafus soleh dahulu. Itu ketika Al-Imamul Bukhari datang ke kota Khurasan itu sudah disambut dari luar kota. Manusia semua keluar dari rumahnya untuk menyambut kedatangan seorang imam. Dan ketika majelis beliau dibuat itu sejauh mata memandang manusia datang berbondong-bondong untuk mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang hal itu terjadi bukan pada seorang ulama. Mungkin kepada uh, artis ataupun selebriti yang diperlakukan seperti itu. Tapi ulama atau dai kepada agama Allah Siapa yang peduli? Tidak ada yang peduli. Nah, itulah gambaran manusia pada masa sekarang ini. Maka salah satu bentuk dakwah kita kepada manusia pada hari ini adalah mengembalikan mereka kepada fitrah mereka, yaitu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Membangkitkan minat mereka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan ini merupakan bentuk dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa berceramah seperti seorang ustadz. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan agama Allah seperti seorang ulama halal haram. Mungkin kita bukan seorang mufti yang bisa mengeluarkan fatwa. Akan tapi kita juga bisa berpartisipasi sama seperti mereka, yaitu memperkenalkan manusia mendekatkan manusia kepada agama Allah dengan mengajak mereka kepada majelis ilmu. Ikhwani maasirul muslimin memperkenalkan kepada kepada mereka tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi idola mereka di dalam hidup mereka yang akan menerangi kehidupan mereka, menuntun mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Hang FM Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keutamaan-keutamaan ad-dakwah ilallah. Nah, dakwah kepada agama Allah ini seperti yang kita katakan sebelumnya di awal pertemuan kita tadi merupakan salah satu bentuk ibadah sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lainnya. Ad-dakwah ini atau dakwah ini perlu dilakukan dengan keikhlasan. Ikhlas <clears throat> lillahi ta'ala. Maka dikatakan ad-dakwah ilallah, dakwah kepada agama Allah. Bukan dakwah kepada yang lainnya. Yang kita besarkan adalah nama Allah, agama Allah bukan nama kelompok atau golongan, bukan ya nama-nama manusia. Bukan nama siapapun selain nama Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam. Maka dikatakan ad-dakwah ilallah. Bukan dakwah kepada kelompok atau golongan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di dalam kitabnya Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Da'a ilallah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang perlu kita miliki adalah keikhlasan di dalam dakwah. Dan ini merupakan salah satu di antara syarat diterimanya sebuah ibadah. Ibadah baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah itu dilakukan dengan ikhlas. Semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ke, bukan karena yang lainnya. Dan dakwah yang kita lakukan bukan karena manusia dan bukan kepada manusia, tapi karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya ibadah kita ini, ya ibadah yang agung ini tidak sia-sia, maka milikilah ikhlas, lakukanlah dengan ikhlas. Perkara kedua yang mesti kita miliki juga adalah ilmu. Seorang yang mengajak manusia kepada agama Allah itu perlu ilmu. Baik dakwah secara khusus yaitu mengajarkan manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala maupun dakwah secara umum yaitu mengajak manusia kepada apa kita harus mengerti dan mengetahui bagi kepada apa kita mengajak manusia ke mana mereka kita arahkan apa yang kita contohkan kepada mereka maka perlu ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 108 Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah Katakanlah ini adalah jalan ini adalah jalan jalanku ini adalah jalanku Adu'u ilallah, aku mengajak manusia kepada agama Allah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak manusia kepada agama Allah dengan ilmu ala basiratin dengan ilmu yaitu dengan panduan pedoman ilmu maka kita mesti mempersenjatai diri dengan ilmu-ilmu yang cukup untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai harus mengetahui bagaimana ia berdakwah. Siapa yang didakwahinya? Bilakah ia harus berdakwah? Siapa yang dihadapinya? Di mana dia berada? Ini merupakan salah satu di antara kunci keberhasilan dakwah. Ya, il, e, menguasai ilmu berkomunikasi. Ya, mulai dari sapaan mungkin. Ya, ketika kita bertemu dengan orang yang ingin kita dakwahi, kita harus mengetahui ya tingkatan usia kita terhadap mereka. Apakah orang-orang yang kita hadapi ini adalah orang yang lebih muda atau lebih tua dari kita atau sebaya. Kalau lebih tua kita menunjukkan penghormatan. Kalau sebaya kita menunjukkan penghargaan. Kalau lebih muda kita menunjukkan kasih sayang. Jadi kita harus mengetahui siapa yang kita hadapi. Sebagai contoh misalnya kita ingin berdakwah kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi salah satu bentuk ilmu di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperhatikan kondisi orang yang didakwahi. Kondisi orang yang kita dakwahi. Tentunya tidak sama mendakwahi orang yang punya kedudukan terhormat di tengah-tengah masyarakat dengan orang-orang biasa ya kepada pemimpin, dakwah kita kepada pemimpin atau kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, dia adalah orang terpandang. Maka kita harus berdakwah kepadanya dengan kata-kata yang cocok kepada mereka. Mulai dari sebutan, sapaan. Ya seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh keduanya untuk berdakwah kepada agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa dan Harun, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Firaun perkataan yang lemah lembut Mudah-mudahan ia ingat dan dia bisa sadar. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah dengan lemah lembut kepada Firaun padahal kita tahu bagaimana kekejaman Firaun, bagaimana kekufuran Firaun. Dialah yang berkata kepada rakyatnya, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kepada nabinya untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Karena yang dihadapi ini adalah seorang penguasa. Dia punya kedudukan, dia punya kekuatan, dia punya kehormatan di tengah-tengah manusia maka kita harus juga menyesuaikan ya kata-kata kita kepada siapa kita berhadapan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain menjelaskan kepada kita bagaimana Musa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ia berkata kepada Firaun, ya, "Fahallaka ila antazakka?" Fa'ahdiyaka ila, ila rabbika fatakhsya. Apa kata Musa kepada Fir'aun? Maukah kamu wahai Fir'aun ya untuk menyucikan diri hingga kamu menjadi takut dan takwa kepada Rob kamu. Coba lihat bagaimana Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Fahallaka ila antazakka. Maukah kamu wahai Fir'aun untuk menyucikan diri? Jadi Nabi Musa tidaklah berkata kepada Fir'aun, Wahai Fir'aun, bersihkan dirimu. Kamu itu penuh dengan dosa, bersihkan dirimu. Tidak, tapi dengan suatu permohonan. Memohon kepada Fir'aun supaya mau menyucikan dirinya. Fahallaka ila antazakka wa ah- faahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan membimbing kamu kepada jalan Rabbmu dan kamu akan takut kepadanya. Ya jadi dengan bentuk permohonan. Jadi kalau kita berdakwah misalnya kepada orang tua kita, janganlah dengan kata-kata yang mengandung unsur perintah. Seolah-olah kita atasannya, dia bawahan. Nah ini nggak cocok. Karena dia adalah orang tua kita, dia adalah pemimpin kita. Maka dari bawah ke atas itu namanya permohonan. Kita memohon seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati, lima ta'budu ma la tasma'u wa la tubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesu sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bermanfaat bagimu sedikit pun? <clears throat> Jadi Nabi Nabi Ibrahim tidaklah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, hai Pak, ya Jangan sembah berhala. Nah ini kan namanya perintah. Biasanya ini dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu namanya iltimas, permohonan. Jadi ini adalah salah satu bentuk dakwah ya yang harus yang mesti kita perhatikan yaitu etika di dalam berkomunikasi. Etika di dalam berkomunikasi kita harus mengerti, memahami kondisi orang yang didakwahi. Siapa dia? Nah, kalau dia orang yang lebih tinggi kedudukannya, lebih tua, dia adalah seorang yang berpengaruh, maka dakwah kita kepadanya ya dalam bentuk iltimas, permohonan, memohon kepadanya. Ya supaya tidak melakukan begini, supaya melakukan begini. Ya bukan dengan kata-kata yang mengandung unsur perintah, tapi khabar, namun maknanya adalah perintah ya seperti kata Musa kepada perkataan Musa kepada Firaun fahallaka ila zakka." wahai Firaun maukah kamu menyucikan dirimu jadi tawaran tapi sebenarnya ini perintah tapi dalam bentuk tawaran permohonan ya ini etika di dalam berkomunikasi yang mesti kita miliki kalau kita ingin sukses di dalam dakwah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala ya nah demikian Nah kemudian di antara adab yang mesti kita gunakan di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah memanfaatkan kesempatan yang mungkin dipakai untuk berdakwah. Kadang-kadang dakwah ini bukan hanya di majelis ilmu, dimanapun kita berada, ya kita bisa berdakwah di kantor kita, kita bisa berdakwah di pasar kita bisa berdakwah. Di masjid kita bisa berdakwah, di rumah kita bisa berdakwah, di lingkungan kita kita bisa berdakwah. Jadi manfaatkan kesempatan yang mungkin bisa digunakan untuk menyampaikan dakwah kita kepada manusia. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun ia masuk penjara, namun tidak melewatkan kesempatan itu untuk berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ber, beliau tetap berdakwah walaupun beliau berada di dalam penjara jadi dimanapun kita berada ya kita bisa berdakwah memanfaatkan momen-momen itu untuk berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala kemudian yang mesti kita perhatikan juga di dalam dakwah kepada agama Allah ini adalah memperhatikan waktu waktu dan kondisi di dalam dakwah <clears throat> misalnya kita ingin mendakwahi seseorang, kita lihat kondisinya. Kalau dia sedang emosi misalnya, ya maka kata-kata apapun tidak akan berguna untuk disampaikan kepadanya karena dia tidak siap untuk menerima kata-kata apapun yang disampaikan kepadanya. Bahkan mungkin semua kata-kata itu akan ditanggapinya negatif. Kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepadanya pasti akan ditanggapi negatif. Mengapa? Karena dia sedang emosi, sedang marah. Maka jangan kita berdakwah kepada orang yang tidak siap untuk menerimanya. Ya seperti dalam kondisi dia sedang eh, apa namanya emosi misalnya, atau dia sedang stres berat, tenangkan dulu dia sehingga dia siap untuk menerima kata-kata kita. Ya, jadi perhatikan ya waktu dan kondisi di dalam berdakwah ya nah jangan kita mendatangi seseorang yang sedang mengantuk berat misalnya kita dakwahi dia dia pun terkantuk-kantuk ya kepalanya pun tertunduk-tunduk ya kenapa karena dia sedang ngantuk berat atau kita mendakwahi seseorang yang sedang memang eh, kita katakan tergila-gila dengan sesuatu Ya, ini kita omongi apapun kalau dia sudah sangat minat dengan sesuatu itu, ya misalnya dia sedang minat untuk makan, ya dia nggak akan mendengarkan kata-kata kita. Nah, maka perhatikan kondisi, ya perhatikan momen waktu di dalam berdakwah. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui di dalam dakwah kepada agama Allah ini dari mana kita memulainya? Apa yang mesti kita sampaikan pertama kali kepada manusia? Misalnya ada seorang yang melakukan satu perbuatan syirik. Namun di samping melakukan perbuatan syirik dia misalnya menyembah satu pohon yang diagungkan di, di satu sisi dia juga misalnya merokok ya dia merokok dan dia menyembah pepohonan misalnya atau bebatuan yang diagungkan maka apa yang pertama kali kita bicarakan kepadanya apa yang pertama kali kita sampaikan kepadanya apakah kita mencegahnya dari rokok atau dari perbuatan syirik itu ya tentunya kita memulainya dari perkara yang paling penting yaitu tauhid. Ya, bagaimana kita menyadarkannya untuk tidak menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak meminta kepada sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini yang paling penting. Ini ini yang paling urgen mendesak. Karena seandainya ternyata ajalnya cuma sampai di situ, ya, dia bisa selamat dengan dakwah kita dia akan terangkat dari perbuatan syirik itu. Selamatlah dia dari satu dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya innallaha la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka dakwah pertama kali, dakwah pertama kita kepada orang seperti ini adalah mengeluarkannya dari perbuatan syiriknya. Ya, baru kemudian perkara-perkara lainnya. Ya, mungkin rokoknya, cara berpakaiannya dan lain sebagainya. Jadi mulailah dari perkara yang paling penting yaitu masalah tauhid. Dan inilah dia yang diserukan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, eh, kepada Muaz bin Jabal ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman sebagai seorang dai ya innaka ta'ti qauman min ahli min ahlil kitab sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum ahli kitab ya yang beragama Nasrani atau Yahudi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah maka jadikanlah dakwah pertama kamu kepada mereka adalah dakwah kepada la ilaha illallah agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari dakwah kepada agama Allah yaitu dakwah kepada tauhid ya dakwah kepada agama yang benar. Jadi kita mesti mengetahui dari mana kita memulai dakwah kita, apa yang paling urgen untuk kita sampaikan kepada manusia. Khususnya pada hari ini di mana masih banyak muslim-muslim yang belum mengerti bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik misalnya. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada manusia supaya mereka selamat dari dosa yang tidak terampuni ini. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian ya. Jadi itulah beberapa di antara jadi kita harus mengerti dan bisa meletakkan skala prioritas yang tepat di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para pendengar yang berbahagia. Ya, apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini ya mudah-mudahan eh, sedikit yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan menyuntikkan motivasi kepada kita semua untuk bangkit bergerak di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ini merupakan satu tugas dan tanggung jawab yang bukan hanya terpikul di pundak para ulama, para ustadz tidak, tapi terpikul di pundak kita semua. Kita semua adalah dai kepada agama Allah. Seorang muslim adalah dai kepada agama Allah. Secara tidak langsung dia akan menjadi sorotan, dia akan menjadi ikutan, dia akan menjadi acuan manusia untuk menilai Islam. Maka jagalah tindak tanduk kita, berilah contoh yang baik kepada manusia, karena kita adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian di Muslim Pes Channel kali ini dengan tema kutaman dakwah kepada Allah. Dan sahabat kan kita telah dengarkan tadi semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita dan akan kita amalkan bagaimana cara kita berdakwah sebaiknya. Kita akan masuk pada sesi interaktif silahkan nanti ke nomor 467106 atau 468106 atau ke nomor WhatsApp atau SMS ke 0856 Baik, kami akan bacakan satu pertanyaan dari Uhti Maya di Batam Center. San. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, keluarga saya masih sangat awam dalam agama Lalu setiap saya dapat ilmu agama, walau sedikit, saya langsung menyampaikannya kepada keluarga. Dan saya pertanyaannya, bolehkah kita berdakwah walaupun ilmu kita harus sedikit? Itu Ustaz Sukran. Oh, nah, Ya, uh, tentunya tadi sudah kita uh, sampaikan ya, bahwa kita harus mengetahui uh, eh, skala prioritas di dalam dakwah. Kita ingin mendakwahi keluarga kita yang masih awam yang belum sama sekali mungkin mengenal Islam atau mengenal sunnah ya masih awam mungkin banyak ke, ke dosa kesalahan yang mereka lakukan maklumlah belum hmm. tahu ilmunya maka kita harus memulai dari al-aham mobil aham yang paling penting dulu yaitu merubah mindset cara berpikir mereka ya bagaimana sikap yang benar di dalam beragama itu dulu yang kita tanamkan hmm ya bukan apa yang kita dapat di majelis ilmu langsung kita sampaikan kepada mereka karena kadang-kadang itu tidak semua yang kita dengar itu perlu disampaikan kepada ya keluarga kita mungkin mereka belum mengerti belum mengetahui ya hmm. nah, maka tadi kita katakan mulailah dari perkara yang paling penting yaitu dengan menanamkan dulu mengenai masalah manhaj dan akidah manhaj ini maksudnya adalah cara berpikir dan itu merubahnya itu uh, perlu hmm. waktu ya. Karena kalau ini sudah kita dapat robah, maka tanpa harus kita suruh pun, maka hmm. satu persatu perkara-perkara mungkar itu akan dia tinggalkan sendiri. So. Ya. Tapi kalau kita langsung ke materi, langsung misalnya masalah ya orang tua kita masih merokok, masih belum menutup aurat. Nah, yeah. itu dulu kita bersih tegang dengan dia di dalam masalah-masalah seperti itu. Kita larut dalam perdebatan dengan -hmm. uh, keluarga kita dalam masalah-masalah seperti ini. Ya langsung misalnya dalam perkara-perkara tradisi yang ya tidak yang tidak ada contohnya dalam agama ya, itu yang kita jadikan isu di dalam dakwah kita kepada keluarga. Mm. Maka itu nggak ada selesainya itu. Dia tidak akan kunjung menerima dan kita juga bertambah kesal dan marah kepada mereka. Maka mulailah sabarlah di dalam dakwah. Ya kita mulai dari bagaimana kita merubah cara berpikir mereka. Masuknya pelan-pelan istilahnya ya. Nah, jangan terburu-buru karena memang ya dakwah itu <coughs> adalah suatu tugas. Adapun hasil itu di tangan Allah. Apa kata Allah kepada nabinya? Innama alaikal balak wa alainal hisab. Sesungguhnya kewajiban kamu hanyalah menyampaikan dan kepada kami adalah keputusannya. Ya, wa alainal hisab. Hisab itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hitungannya apakah dia akan dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada seorang dai ataupun seorang nabi yang gagal. Ya, walaupun nabi itu tidak punya pengikut, tapi tidak ada nabi yang gagal. Nanti di akhirat ada nabi yang tidak punya pengikut, ada nabi yang pengikutnya cuma satu dua orang saja. Tapi mereka bukanlah nabi yang gagal karena tidak ada nabi yang gagal. Yeah. Di dalam tugasnya, mereka telah melakukan tugas hanya saja hasil akhir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ketika kita berdakwah kepada keluarga kita, ya kita mulailah dari perkara yang yang terpenting. Ya kita juga harus bijak di dalam menentukan skala prioritas di dalam dakwah. Jadi kita misalnya contohnya kita mulailah dari hal-hal yang menyangkut ya akidah mereka ya. ya cara berpikir mereka itu yang paling penting mindset mereka di dalam beragama cara mereka di dalam beragama nah kalau ini sudah duduk di dalam diri mereka tanpa kita suruh satu persatu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan agama itu akan mereka tinggalkan satu persatu perkara-perkara mungkar itu akan mereka tinggalkan. Mereka akan sadar sendiri tanpa kita harus payah-payah berargumentasi bahwa buku ini, buku itu, kadang-kadang berdebat, berjidal dengannya. Ya, hmm. debat kusir juga kadang-kadang yang nggak perlu. Ya, maka mulai dari cara merubah cara berpikirnya di dalam beragama. Hmm. Perkenalkan kepadanya bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq itu beragama. Bagaimana seorang Umar itu beragama ya. Nah, kalau ini sudah berubah itu mudah masuknya. Tapi kalau ini belum berubah, lalu kita ingin merubah satu persatu, ya adat istiadat kebiasaan yang sudah berurat akar dilakukan, ya ini kan berat. Ya, nanti orang tua kita akan mengatakan, kamu kan masih anak semalam, masih bau kencur istilahnya. <laughs> ya, nah demikian. Dan juga ingat bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua. Ya ingat jangan sekali-kali kita menggunakan kata-kata yang mengandung komando perintah. Hmm. Seolah-olah kita atasan dia bawahan. Seolah-olah kita yang lebih tua dia yang muda. Ya tidak. Itu adalah cara yang salah. Ya, cara yang benar adalah kita berbicara, berkomunikasi kepadanya dalam bentuk al-iltimas yaitu permohonan memohon kepadanya kan begitu ya, Nah, iya, Allah nah wallahu alam bisawab jadi iya. ya, perlu kesabaran di kesabaran dalam dakwah ya, ya di sini. <laughs> apalagi kepada keluarga yang mana keluarga ini tentu tahulah seluk beluk kita ya dari mana kita berasal bagaimana kita dulu ya karena kita tubuh besar di keluarga itu ya iya. maka kita ya mesti sabar dan apa namanya meng, eh, dapat meletakkan ya skala prioritas yang tepat di dalam dakwah kita ini. Jangan hmm. terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Ya. Allah alam a'lam Dan hindari jidal. Ini yang paling penting juga yang perlu saya tekankan di sini. Hindari jidal, yaitu pertengkaran. Karena kita nggak perlu bertengkar di dalam dakwah ini. Hmm. Ya, dan itu akan menjauhkan hati akan memicu permusuhan dan kebencian jidal itu jadi hindari majelis jidal, majelis debat itu tidak perlu. Agama Allah ini bukan untuk diperdebatkan. Ya agama Allah ini perlu kita pahami dan kita amalkan. La ikrah fiddin tidak ada paksaan di dalam agama kita hanya menyampaikan ya dengan baik. Ya kemudian hasil akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fiik Ustaz. Demikian tadi sahabat Hang uh, sebagaimana nasihat Ustaz yang sangat baik sekali buat kita tentunya insya Allah bagaimana kita supaya bersabar dan metode kita tentu cara pengenalan agama yang benar. Insya Allah kita akan terima lagi penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa di mana ini? Uh, saya wadik di Singapura, Pak. Iya, yeah, silakan. Wati. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustaz. Ya. Saya punya saudara tua. Saudara tua saya itu sama ibu saya itu saling apa ya maksudnya saling selisih ngono lah. Dia hmm. mendiamkan gitu lah Ustaz ya. Hmm. Nah, padahal juga dulunya itu ibu saya orang tua saya itu dia pernah ngirim saudara saya itu ke pesantren juga gitu hmm. masalah masalah agama sholat puasa itu kewajiban kayaknya juga mereka jalanin gitu Hmm. tapi mereka itu saling selisih paham itu karena apa selisih paham apa gimana gitu maksudnya sih sekarang sih dia mendiamkan gitu saudara saya itu nggak pernah dengan orang tua saya negor orang tua saya itu nggak pernah Ustaz. Iya. Iya, Bu, yang ditanyakan gitu. silakan, Bu. Nah, pertanyaannya gimana caranya saya ngasih tahu saudara saya itu gimana hmm. gitu agar mereka itu saling baikan gitu. Ya. Kan hmm. katanya juga nggak boleh kan gitu kan maksudnya kalau ya. anak itu takutnya nanti jadi durhaka gimana gitu kan. Hmm. Saya takutnya begitu gitu. Ya. Sudah bisa dipahami. Saya mohon. Iya. Iya, saya saya mohon nasihatnya gimana cara saya masih tahu saudara saya itu hmm. dan mohon doanya agar mereka itu kumpul kembali rukun kembali gitu Ustaz. Ya. Itu aja Bu ya. Ya. Itu saja Ustaz. Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol ya, masalah silaturahmi Ustaz. <laughs> ya, eh, mungkin ini adalah perkara yang juga dialami oleh hmm. saudara-saudara kita yang lainnya yang masalah dakwah di tengah-tengah keluarga. Ya. Ini masalah yang mungkin sering dan banyak ditanyakan ya. Memang hmm. dakwah di tengah keluarga ini adalah satu perkara yang pelik juga. Bukan hanya kita yang mengalami masalah ini. Nabi juga mengalaminya, ya. Orang-orang yang paling menentang dakwah Nabi itu justru dari kalangan keluarga. Paman-paman beliau, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu masih eh, keluarga Nabi, ya, masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang yang paling keras menentang dakwah beliau. Nah, kita juga juga mengalami masalah yang serupa mungkin ya dan itu adalah suatu hal yang eh, kita katakan biasa. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, eh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melakukan islah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama kaum mukminin itu adalah bersaudara. Yang mempersaudarakan kita bukan hanya tali nasab, tali darah, tapi juga Islam ya Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita dengan Islam fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana jadilah kita dengan nikmat Allah yaitu Islam ini menjadi hamba-hamba yang bersaudara <clears throat> Kadang-kadang ikatan persaudaraan se-Islam ini lebih kuat daripada ikatan persaudaraan senasab, setanah air, sebahasa dan lainnya. Karena yang mempertemukan kita adalah Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melakukan islah di antara mereka yang bertengkar. Innamal mu'minuna ikhwa. Orang-orang yang beriman itu harus bersaudara. Ya, wajib bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka lakukanlah islah perdamaian, perbaikan di antara saudara-saudara kamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung tentang pertengkaran karena pertengkaran itu harus dihindari, harus diselesaikan. <clears throat> ya, Allah perintahkan di sini untuk islah. As-sulhu khair. Ya, perdamaian itu adalah lebih baik. Maka kita harus menyatukan hubungan dua muslim yang retak ya dan ini merupakan salah satu bentuk amal yang utama yaitu mendamaikan manusia ya bentuk amal yang utama adalah mendamaikan antara sesama manusia <clears throat> nah di sini mungkin ya eh, saudara kita itu ya memiliki paham yang menyimpang sehingga dia tidak ataupun kurang memiliki adab kepada orang tua. Walaupun mungkin dia dikatakan punya latar belakang agama, mungkin di sini masalah paham yang keliru atau paham yang menyimpang sehingga mungkin tidak tergerak baginya untuk menyambung tali silaturahim dengan orang tua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar menjaga hubungan baik dengan orang tua meskipun mereka itu musyrik. Menyuruh kita kepada syirik. Ya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, ini mungkin yang lupa, ini mungkin yang terluput dari saudara ibu tadi. Ya, jika keduanya menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan ter, turunkan keterangan kepadamu tentangnya fala tuti'huma hmm. jangan taati keduanya itu bukan durhaka bahkan kita mengikuti orang tua kita yang menyuruh kepada syirik itu adalah bentuk kedurhakaan kita kepadanya ya kita telah memberikan ya satu eh, eh, kita katakan sunnah yang buruk kepadanya. Fala tutihuma. Jangan taati keduanya. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah kamu kepada kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Misalnya orang tua kita masih ya e, melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama. Ya kita tentunya tidak boleh mengikuti mereka. Kita tidak boleh mengikuti tradisi-tradisi menyimpang yang mereka lakukan. Cuma kita berkewajiban untuk menjaga tali silaturahim hubungan dengan kedua orang tua kita. Ya, tidak boleh memutus tali silaturahim. Ya, kemudian kita berkewajiban untuk mendakwahinya. Mendakwahinya bukan dengan memutuskan hubungan. Kalau kita memutuskan hubungan, bagaimana kita membuka komunikasi dengan orang yang akan kita dakwahi? Diam-diaman, ya. Nah, ini bagaimana kita ingin menyampaikan misi dakwah kita kepada orang tua? Kalau kita justru menjauhinya, kita justru mendekatinya kita justru merangkulnya, kita justru uh, tetap menjaga hubungan silaturahim dengannya dan menunjukkan <clears throat> dakwah bil hal tadi seperti yang kita sebutkan. Kalaulah dengan kata-kata orang tua kita tidak mau mendengarkan kata-kata kita, mungkin dengan perbuatan kita. Maka tugas ibu adalah mendamaikan antara keduanya, menasihati ya apa namanya saudara tadi ya yang kelihatannya mungkin Eh, punya latar belakang agama tapi ya memutuskan hubungannya dengan orang tuanya ini mungkin masalah paham yang salah atau paham yang keliru ya ini perlu juga dinasihati ya uh, mungkin dia terlibat satu paham hmm. yang mungkin dia uh, apa namanya menganggap hmm. orang tuanya itu tidak muslim lagi ya ini mungkin yang lebih parah kan begitu ya yeah. atau dia bersikap kaku atau dia uh, tidak suka dengan Eh, cara beragama orang tua kita itu kan begitu ya sehingga tidak terjalin komunikasi saling menjauhi nah ini perlu kita menyadarkannya bahwa kalau dia ingin berdakwah kepada orang tuanya bukan dengan cara seperti itu ya kalau dia tidak sepaham dengan orang tuanya maka dia punya kewajiban untuk mengajak orang tuanya itu kepada paham yang benar Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, demikian. Ya. Jadi yang penting kita lakukan adalah <clears throat> melakukan islah antara keduanya. Apalagi antara anak dan orang tua enggak boleh itu <laughs> memutuskan hubungan. Ya walau bagaimanapun orang tua kita itu adalah sebab kita hadir di dunia. Ya, sebab ya Allah telah menjadikan mereka suka maupun tidak suka, Allah telah menjadikan mereka sebagai sebab kehadiran kita di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam Maka kita berkewajiban untuk berbakti dan menjaga hubungan tali silaturahim dengan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Apalagi kita dengar juga ada ridho Allah pada ridho orang tua Ustaz <laughs> ya. Masyaallah. Ya, semoga dari Ibu tadi Bu Wati bisa menyelesaikan konflik-konfliknya terhadap antara kakak dan tentunya ibunya. Akan kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, bisa volume radionya dikecilkan sedikit Ibu. Iya Bu. Dengan siapa di mana? Ibu Nur di Balai. Ibu Nur di Balai. Silakan Ibu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam Ini Ustaz, saya mau mendamaikan kedua sahabat saya yang sedang tidak tidak baik-baikan hmm. Sudah nggak saling tegur. Jadi saya sayang Ustaz sama kedua-duanya ini. Yeah. Jadi saya mau mereka itu damai gitu kan. Terlebih hmm. mereka itu jiran gitu, hmm, ya. tetanggaan. Jadi saya nggak enak mau ke rumah ini, mau ke rumah itu saya rasa sangat menyayangkan lah keadaan itu. Tetapi malah teman saya ini bilang yang satunya, kamu sih nggak tahu dia, dia itu muamalahnya umpamanya buruk lah gitu. Boleh Ustaz kita nggak berteguran dengan orang dengan alasan muamalah. Syukur Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, tentunya uh, Ibu Nur ya di iya. tadi Baloi di Baloi ya. hmm. ya Ibu Nur di Baloi ya Allah Subhanahu Wa Taala uh, memerintahkan kita untuk ya berbuat baik kepada sesama kaum muslimin ya uh, dan kalaupun kita punya masalah dengan seseorang maka di dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala memberikan waktu tiga hari ya orang kesal dengan orang lain kalau kita kesal dengan ya seseorang ya dengan sahabat kita ya demikianlah di dalam pergaulan tidak semuanya tidak segalanya cocok kadang-kadang nggak cocok kan yeah. begitu ya jangankan kita dengan sahabat kita antara si kembar dengan saudaranya saja <laughs> itu kadang-kadang nggak -kadang cocok itu antara orang yang kembar kembar itu ya kalau bisa dikatakan seperti pinang dibelah dua kata orang yeah ya ada yang mirip kali <laughs> tapi itu pun kadang-kadang mereka nggak cocok padahal itu si kembar bagaimana pula kita dengan sahabat-sahabat kita yang tentunya nggak kembar ya beda karakter beda latar belakang suku ya, ya dan kebiasaan ya, ini kadang-kadang membuat satu eh, kita katakan eh, ketidakcocokan di dalam pergaulan ya wajar itu ya itu adalah ya. suatu hal yang biasa nah, Gak selamanya kita cocok dengan orang lain. Kadang-kadang kita juga dengan pasangan hidup kita, ya, dengan istri yang kita cintai, dengan suami yang kita sayangi, kadang-kadang kita nggak cocok. Padahal itu kan pasangan hidup kita, pasangan hidup, apalagi sahabat kita, ya. Nah, jadi wajar kalau ada hal-hal yang muncul di dalam hubungan kita, ya. Misalnya ketidakcocokan, bertengkaran, itu adalah bumbu-bumbu kecil, bumbu-bumbu yang justru membuat sedap ya pergaulan hmm. kita. Sebenarnya itu maka Allah Subhanahu wa taala kasih waktu tiga hari. Kalau kita sedang kesal sama seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu tiga hari untuk ya kita katakan melampiaskan kesal kita lah. <laughs> ya misal kita menjauhinya tiga hari saja. Nah, maka lebih dari itu tidak diperkenankan. Ya, dan yang paling baik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Ya, yang terbaik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah lepas kesal kita kepada saudara kita, maka kita kalaulah kita melihat kekurangan ada pada saudara kita, maka yang seharusnya kita lakukan adalah memperbaikinya. Ya, mukmin dengan mukmin yang lainnya itu harus saling tanasuh, yaitu saling menasihati, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kita bukanlah manusia yang sempurna, kita banyak kekurangannya. Demikian juga sahabat kita. Kalau kita lihat kekurangan-kekurangan yang ada pada sahabat kita, sebenarnya juga seperti itulah sahabat kita melihat kita. Kita juga iya. penuh kekurangan. Yang pak yang repot kan kalau kita merasa sempurna, <laughs> orang lain selalu kurang terus dalam pandangan kita. Nah, ini penyakit kadang-kadang ya. Penyakit kita lah yang paling sempurna, orang lain selalu salah. Iya. Nah, jangan sampai kita yang disebut di dalam satu pepatah yaitu gajah di pelupuk mata tidak terlihat, <laughs> semut di seberang, di lautan, lautan nampak kelihatan. jelas. <laughs> Ah, kadang-kadang kita suka menyorot kesalahan-kesalahan orang, tapi kita tidak siap ketika kesalahan kita disorot. Nah, ini masalah manusia ya. Uh, jadi ya sebagaimana kita perlu uh, kita uh, kita diperlukan orang, orang lain juga kita juga memerlukan orang lain. Demikianlah hidup itu saling melengkapi. Enggak ada manusia yang sempurna. Hmm. Superman itu hanya ada dalam cerita, enggak ada di alam nyata. Ya manusia itu penuh dengan kekurangan, banyak kesalahan. Apalagi kita ini banyak kekurangannya, maka di dalam pergaulan itu ya mesti kita saling menutupi. Jangan ya apa <clears throat> namanya terlalu menyorot orang lain. Ya ketika diri kita disorot kita nggak siap. Ya, nah ini yang perlu kita tumbuhkan kesadaran di dalam pergaulan. Ya saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya, karena itulah dia Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk saling bertanasuh. Salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya ya, yang enam itu salah satunya adalah idzastansahahu falyansahu. Jika saudara kita minta nasihat, maka berilah dia nasihat. <clears throat> Nah dahulu, dahulu para salaf juga seperti itu Mereka selalu minta nasihat kepada saudara-saudaranya Ya nasihat ialah aku Ya apa namanya uh, tutupilah kekurangan-kekuranganku. Jadi kita ini harus menyadari bahwa hmm. kita penuh dengan kekurangan. Nah, jadi ya demikian. Ya kalau kita ah, menyorot ada kekurangan pada saudara <clears throat> kita, maka kewajiban kita untuk menutupinya. Itu yang pertama. Jangan kita umbar kekurangan-kekurangan sahabat kita kepada orang. Ya, nah ini kan tidak fair di dalam pergaulan. <laughs> Seandainya semua orang melakukan seperti ini, maka tidak ada pergaulan yang akan langgang di atas muka bumi ini. Semua akan bubar. Kalaulah setiap orang yang bersahabat saling membongkar. Karena ketika kita bersahabat dengan seseorang, tentunya ya dia akan tahulah seluk beluk kita, ya luar dalam kita dan sangat tidak etis dan ini merupakan akhlak yang sangat buruk apabila kita menggunting dalam lipatan, menjegal teman seiring. Itu paling nggak enak itu. Maka kalau kita bersahabat, kita harus bisa dada kita ini harus lapang menyimpan rahasianya. Hmm. Itu itu kunci utama di dalam persahabatan. Dada kita ini harus lapang untuk menyimpan ya segala mungkin ada kekurangan-kekurangannya, rahasia-rahasianya. Hmm. Ya, dalam pergaulan suami istri juga seperti itu. Kalaulah seandainya suami istri saling bongkar, <laughs> apa yang terjadi? Bubar. Ya pasti bubar. Nah demikian, maka harus saling menutupi, harus saling menyempurnakan. Kalau kita lihat ada kekurangan pada sahabat kita itu, ya kewajiban kita yang pertama menutupi, yang kedua adalah memperbaiki. Ya, jangan kita biarkan, tapi kita berusaha untuk memperbaiki dengan cara yang hikmah. Nah, jadi kewajiban kita juga kalau kita melihat ada dua orang muslim yang bertengkar seperti ini, saling iya. memutuskan hubungan seperti ini adalah mendamaikan antara keduanya sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi ya. Innamal mu'minuna ikhwah iya. fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara saudara kamu. Maka ya bahkan salah satu bentuk kebohongan nih ya, bohong yang boleh di dalam Islam yeah. adalah mendamaikan dua orang yang iya, bertengkar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dia datang kepada ini dan kepada itu, ya yunmi khairan wa yaqulu khairan. Dia menyampaikan yang baik-baik dan dia berkata yang baik-baik. Dia datang kepada si fulan yang ya, si A misalnya antara si A dan si B sedang bertengkar, dia datangi si, ya si A, dia katakan sebenarnya si B itu ya, sayang kepadamu. Dia sebenarnya ingin ya memperbaiki hubungan denganmu. Dia sebenarnya punya niat yang bagus, tulus kepadamu. Jadi bukan memanas-manasi tapi <laughs> mendinginkan, mendamaikan. Ya, dan juga menyatukan, mengatakan menyampaikan yang baik-baik. Datang lagi dia kepada si B dia mengatakan si A sebenarnya ingin punya niat yang baik untuk memperbaiki hubungan dengan dan lain sebagainya. Padahal mungkin tidak ada itu. <laughs> Tapi ini untuk mendamaikan, untuk mendinginkan hati mereka. Ya, nah demikian. Jadi kita uh, berusaha untuk merekatkan hubungan yang renggang. Ya bukan justru memanas-manasi hingga kobong semuanya, <laughs> hingga terbakar semuanya. Ini namanya provokator ya. Iya. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Jadi kita kewajiban kita adalah mendamaikan keduanya dengan cara yang hikmah ya. E, demikian wallahu alam bisawab. Ya, ya tentunya tidak enak hidup ini. <laughs> Ya, ya penuh yeah. dengan pertengkaran di sana bertengkar, di sini bertengkar kan begitu ya. Serba salah Ustaz. Iya, manusia yang paling yang paling bahagia itulah manusia bangun pagi buka pintu buka jendela menghirup udara pagi tanpa ada hutang tanpa ada masalah dengan orang lain nah itu yang paling enak itu Ya, tapi kalau punya hutang handphone pun nggak berani hidup <laughs> kan begitu ya. Ketemu kalau punya masalah dengan orang <laughs> lain gitu. mau pergi lewat jalan itu salah, hmm. jalan ini salah. Nah, jalan itu nanti ketemu si fulan. Lagi tengkaran dengan si fulan. Mau lewat jalan itu nanti ya mau datang taklim nggak jadi. Kenapa? Karena nanti bertemu dengan si fulan, lagi bertengkar hmm. dengan si fulan. Kan nggak enak hidup seperti itu. Nah, maka ya kalau kita ada masalah dengan orang lain cepat selesaikan. Kita ya hendaknya berlapang dada, ya mengalah untuk menang, ya menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbaiki hubungan kita, minta maaf, ya. Khudil afwa, jadilah manusia pemaaf dan jadilah manusia yang suka meminta maaf. Hmm. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Uh, sepertinya sudah cukup kita itu lewat waktunya untuk menyambung pada program berikutnya. Sahabat Hang, eh, dengan berakhirnya jawaban Ustaz ini kita cukupkan kajian kita di Muslim Channel kali ini dan mohon maaf pada para pendengar yang mungkin ingin bertanya karena keterbatasan waktu kita. Kami mohon dan insya Allah akan kita bersama kembali waktu dan kesempatan yang sama. Marilah kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa tubulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.